husna dan sifat-sifatnya yang ulia Agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengikhlaskan segala amalan ibadah yang selama ini kita lakukan dan yang akan kita lakukan karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima satu ibadah kecuali kita lakukan dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bihi wajhuhu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima dari satu amalan kecuali amalan tersebut didasari atas keikhlasan dan mengharap dari amalan tersebut adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita yang hadir di majlis ilmu ini termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita teruskan pembahasan kita membahas kitab Tauhid yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah sampai pada bab yang ke-36 itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Babu Maja'a Dan sekarang kita masuk pada poin yang selanjutnya yaitu minturuki ila jirriya. Di antara cara-cara menghilangkan ria. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya ria ini ibarat lautan yang tidak bertepi. Setiap manusia, siapapun dia, pasti dihinggapi rasa ria. Oleh karena itulah di sana para ulama menjelaskan beberapa cara untuk menghilangkan penyakit ria yang mungkin muncul tatkala kita ingin beribadah atau mungkin muncul tatkala kita beribadah awalnya ikhlas, kemudian di tengah-tengah muncul ria, ataupun tatkala ria tersebut muncul setelah selesai kita melakukan peribadahan. Di antara turuk, cara-cara di dalam mengobati penyakit ria, yang pertama adalah tadakkuru fadlil ikhlas, yaitu mengingat akan keutamaan-keutamaan ikhlas yang mana di dalam sebuah ayat yaitu surah Al-Hijr ayat 36, 39 sampai 40. Di sini menjelas ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya orang-orang ikhlas lah orang-orang yang dia tidak mampu disesatkan oleh syaitan. Tatkala syaitan berkata kepada Rabb kita, qala dia berkata itu syaitan, Rabbi bima bima aqwaitani. Rabbi dengan sebab engkau telah menyesatkanku. lau lauzayyinanna lahum fil ardi. Maka aku akan benar-benar menghias-hiasi bagi mereka di bumi ini. Wala wala uqwiyannahum ajma'in dan aku akan benar-benar menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mereka adalah orang-orang yang yang ikhlas. Jadi syaitan bersumpah dengan Rob kita, dia akan berusaha menyesatkan manusia dan menghias-hiasi amalan manusia dari amalan-amalan keburukan dihias-hiasi oleh syaitan dan dia bersumpah ya dengan Rob kita akan menyesatkan seluruh manusia. Akan tetapi sang iblis ini mengecualikan yang tidak mungkin dia dapat sesatkan adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mereka eh, yang mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini di antara eh, keutamaan bagi orang-orang yang ikhlas di antaranya adalah mereka tidak bisa disesatkan oleh oleh syaitan. Dan di antara lain di antara keutamaan ikhlas sebuah hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar ya tatkala ada tiga orang sahabat dari Bani Israel yang mereka terjebak di sebuah goa, kemudian tertutup oleh batu yang besar, kemudian di antara mereka memiliki memiliki saran untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang pernah mereka lakukan yang mereka anggap itu paling ikhlas. Maka dengan sebab itu tatkala mereka bertawasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah yang mereka anggap yang paling ikhlas, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Ini di antara eh, kutaman-kutaman ikhlas. Kemudian yang kedua, di antara cara menghilangkan perasaan ria yang mungkin muncul dalam hati kita adalah mujahad, mujahadatun nafsi fil ikhlas minar ria. Itu kita bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan amalan kita dari ria tatkala muncul ria pada hati kita dari amalan yang kita lakukan maka kita bersungguh-sungguh untuk menghilangkan ria tersebut dan kembali mengikhlaskan amalan kita wala yadurru sahibahu madama karihan lahu dan yang namanya ria yang muncul yang tiba-tiba muncul pada pelakunya tidaklah membahayakan pelakunya selama pelakunya itu merasa benci dengan ria yang muncul. Terkadang kita tatkala melakukan suatu amalan ibadah, awalnya ikhlas, akan tetapi kemudian di tengah-tengah muncul ria, maka kita berusaha menghilangkan ria tersebut dan berusaha untuk kembali mengikhlaskan amalan kita. Dan ketahuilah bahwasanya ria yang muncul tersebut tidaklah membahayakan diri kita, selama kita benci dengan ria tersebut. Wala yaduru sahibahu madama karihan lahu. Ria ini tidaklah membahayakan pelakunya selama pelakunya itu benci dengan ria yang muncul tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga adalah tadakkuru azamatillahi wa jalalihi wa istihqaqihi wa ikhlasil ibadati lahu wahda itu mengingat akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk diikhlaskan semata di dalam di dalam ibadah. Ya, kemudian wallahu ghaniyun la yahtaju ila ibadatina. Ya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada peribadahan kita sebagaimana hadis yang kemarin sudah kita jelaskan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang sama sekali tidak butuh peribadahan yang kita lakukan walaupun ibadah yang kita lakukan itu ikhlas 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat ibadah yang kita lakukan, maslahatnya, kebaikannya kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengambil manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Wallahu ghaniyun. Allah itu adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang butuh terhadap ibadah yang kita lakukan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan suatu ibadah yang itu ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka lebih-lebih lagi kalau ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan. Di antaranya adalah menginginkan pujian dari dari manusia. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah tadakkuru khaturatir riya, yaitu mengingat akan bahaya-bahaya riya. Kemarin sudah kita jelaskan di antara bahaya-bahaya ria. Yang pertama bahwasanya ria ini termasuk dari kesyirikan yang asgar. Jadi dia termasuk bentuk kesyirikan. Yang ini adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Sehingga ria ini yang termasuk dari kesyirikan yang asgar. Dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang besar selain ria seperti membunuh, mencuri dan yang semisalnya. Kemudian di antara bahaya ria dapat menghapus amalan yang tercampur dengannya. Kemudian tidak diampuni ala kaulin atas suatu pendapat karena ria ini termasuk dari kesyirikan yang yang asgar. Ya. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kemudian di antara bahaya ria adalah fitnah ria ini lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Maka tatkala muncul ria di dalam hati kita, maka kembali kita mengingat akan bahaya-bahaya ria yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian yang kelima adalah tadakkurul maut wa sakratihi wal qabr wa dhulumati wal yaumil akhir. Yaitu mengingat akan kematian dan sakaratnya, mengingat akan kuburan dan gelapnya kuburan, dan mengingat akan keadaan-keadaan di hari kiamat di akhirat yang akan kita jalani. Yang pada saat itu ya kita sangatlah membutuhkan amalan-amalan ibadah yang ikhlas. Tatkala kita sakratul maut, kalau seandainya kebanyakan dari amalan kita adalah amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi kita tatkala juga di kuburan ya tatkala kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tentang tiga pertanyaan kubur man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka ini sangat ditentukan dengan keikhlasan dari amalan ibadah yang kita lakukan begitu pula tatkala kita melewati uh, fase-fase uh, atau keadaan-keadaan di yaumil akhir tatkala kita dikumpulkan di padang mahsyar pada saat itu matahari didekatkan satu mil dalam keadaan kita telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dihitan yang mana pada saat itu ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi ya, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah seseorang yang dia bersedekah sampai-sampai tangan kirinya tangan kanannya bersedekah sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui hal ini menunjukkan akan keikhlasan orang tersebut ya jadi intinya bahwasanya ya tatkala kita timbul perasaan ria, maka ingatlah bahwasanya nanti kita akan meninggal dunia, kita akan merasakan sakratul maut, kita akan berada di alam kubur, kita akan melewati fase-fase atau ataupun e, keadaan-keadaan yang akan kita jalani di yaumil akhir yang ini sangat dibutuhkan keikhlasan dari amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, ya ya yu'lamu atau ya'lamu annan nas la yamliku naf'an wala dharran. Hendaklah dia mengetahui bahwasanya manusia tidaklah memiliki manfaat dan juga tidaklah memiliki mudarat. Apa manfaat dari pujian manusia? Apa mudaratnya kalau kita tidak dipuji oleh manusia? Atau dalam kata lainnya bahwasanya manusia ini tidak memiliki surga dan juga tidak memiliki neraka. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, tatkala eh, di dalam ibadah yang kita lakukan apakah mereka dapat memberikan kita surga tentunya tidak ya manusia tidaklah memiliki manfaat dan juga tidaklah memiliki mudarat dan manfaat yang paling besar adalah surga dan kemudaratan yang paling besar adalah adalah neraka maka tatkala seseorang dia mengharapkan pujian dari manusia ya maka ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah memiliki surga dan juga tidaklah memiliki neraka Kemudian yang ketujuh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah banyak-banyak kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya Sirik pada umat ini sangatlah samar, sangatlah tersembunyi, lebih samar dari jejak kaki semut. Kemudian di antara para sahabat ada yang mengatakan wa kaifa natki ya Rasulullah wa huwa akhfa min dabi binamli. Bagaimana kami bisa menjaga diri kami ya Rasulullah? Kecuali dia lebih, sementara dia itu lebih samar dibandingkan jejak kaki semut. Maka Rasulullah mengajarkan suatu doa, Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka lima na'lam. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka lima na'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui dan aku meminta ampun kepadamu dari kesirikan yang tidak aku ketahui. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, ketahuilah bahwasanya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketahuilah bahwasanya kita ini dapat melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mampu salat berjamaah di masjid, tatkala kita mampu menuntut ilmu syar'i, ketahuilah bahwasanya ini semata-mata karena pertolongan yang Allah berikan kepada diri kita. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kita tidak akan mampu melakukannya. Banyak eh, kisah di antara mungkin di antara kita memiliki teman-teman yang dia awalnya istiqomah di atas manhaj salaf akan tetapi banyak pula di antara mereka yang awalnya istiqomah di atas manhaj salaf ya akhirnya mereka berpaling ya bahkan di antara mereka ya ada yang menutup kehidupannya dengan keyakinan ateis yaitu tidak mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah yang yang ma'ruf yang sering dikisahkan oleh para ulama tentang seseorang yang dia memiliki kecerdasan yang sangat akan tetapi dikarenakan ada unsur bangga diri terhadap dirinya ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum dia yang akhir dari kehidupannya Eh, dia tidak meyakini akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh para ulama salah satu sebabnya karena rasa ujub bangga diri yang ada pada pada dirinya maka ketahuilah bahwasanya tidaklah mungkin kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah dalam surat Fatir ayat 32 yang mana dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ya, membagi eh, orang-orang uh, muslim yang mereka Allah janjikan masuk ke dalam surga ya di antara mereka adalah orang-orang yang sabiqun bil khair akan tapi di dalam akhir dari ayat yang mulia ini Allah taala berfirman wa minhum sabiqun bil khair bi idnillah. dan di antara mereka adalah ada orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan bi idnillahi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya dijelaskan oleh Ustaz Al Ustaz Firanda ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan biidznillah agar orang-orang yang dia termasuk dari orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan tidak ujub diri, tidak bangga diri. Karena mereka dapat melakukan tersebut ini semata-mata karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalika huwal fadlul kabir dan demikian itu adalah keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Allah kehendaki. Adapun perbedaan antara ujub dengan ria, kalau ria ini ria di dalamnya ada unsur tasyrik, ya kesyirikan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Ya seseorang tatkala beribadah karena ria, ya berarti ya ada unsur dia uh, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan orang lain. Ya dia mengharapkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujub ini ya dia melakukan tasrik ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan dirinya sendiri. Kalau ujub dia merasa bangga ya terhadap amalan yang dia lakukan. Berarti di dalamnya dia ada unsur menyaingi Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri dan dijelaskan oleh uh, Al-Imam Ibnu Taimiyah orang-orang yang melakukan perbuatan ria tidak merealisasikan firman Allah iyyaka na'budu Adapun orang-orang yang ujub tidak merealisasikan firman Allah wa iyyaka ta'in. Ya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itu pertolongan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Dan ketahuilah bahwasanya ria yang terkadang muncul di hadapan kita, di hati kita itu terkadang hanya sekedar perasaan kita saja ya terkadang ini dan mungkin ini seringnya ya adalah uh, hanya sekedar perasaan di dalam hati kita bahwasanya kita ini sedang diperhatikan atau dipuji oleh manusia karena memang sifat dasar manusia itu dia senang dipuji dan manusia itu sifat dasarnya pula dia adalah memiliki sifat egois ingin menang sendiri ya pasti di dalam hati-hati kita ini yang senang dipuji tatkala kita melakukan suatu peribadahan, misalnya sama-sama kita dengan teman kita sama-sama masuk ke dalam masjid misalnya, sama-sama sholat sunnah. Pada saat itulah syaitan muncul, memberikan rasa was-was kepada diri kita dan teman kita. Mungkin pada diri kita, ya pada diri kita ini, syaitan memberikan was-was bahwasanya teman yang ada di samping kita memuji kita. Padahal ya teman yang kita anggap, yang kita merasa dia memuji kita, dia tidak memuji diri kita. Begitu pula dengan teman kita ya disampaikan rasa waswas oleh syaitan bahwasanya kita memuji teman kita padahal kita tidak memujinya. Ya, jadi terkadang ria perasaan dipuji itu hanya sekedar perasaan kita di dalam hati yang ini merupakan waswas dari syaitan akan tetapi kalau kita tidak lawan ya maka bisa membatalkan ibadah yang kita lakukan dan kebanyakan orang yang ria itu ya ya dan orang yang ria ini tidak mendapatkan apa-apa dia tidak mendapatkan pahala dan dia pun sebenarnya tidak mendapatkan pujian dari manusia yang dia harapkan karena kebanyakan itu hanya sekedar perasaan di dalam hatinya oleh karena itulah orang yang ria sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali dosa ini diantara e, cara-cara menghilangkan penyakit ria yang muncul di dalam hati kita kemudian kita jelaskan penjelasan dalil Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam bab yang mulia ini membawakan tiga dalil. Dua dalil da dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sudah kita bahas ya tatkala kita membahas tentang bahaya ria dari Abi Hurairah marfu'an qala Allah taala an agna surakai an sirki man amila amalan asraka ma fi ghairi taraktuhu wa syirkahu ruwahu muslim ini insyaallah sudah kita bahas. Kemudian dalil yang kedua dari hadis yang kedua diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Said marfu'an ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Ini pun sudah kita bahas. Sehingga tinggal satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang belum kita bahas yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke 110. Ini ayat yang ter terakhir. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Penjelasan ayat yang mulia ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan. Allah taala berfirman, "Qul Katakanlah amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang mulia ini Allah taala memerintahkan kepada nabinya ayakula linnasi untuk mengatakan kepada manusia innama ana basyarun sesungguhnya saya ini hanyalah seorang manusia biasa yakni innama ana abdun min ibadillah laisa li minar rububiyyah syai'un wala minal ibadati syai'un maknanya adalah sesungguhnya saya ini adalah hamba dari hamba-hamba Allah laisa li minar rububiyyah saya tidak memiliki sifat-sifat rububiyah sedikit pun wala minal ibadati syai'un dan saya tidak berhak untuk diibadahi sedikit pun ya firman Allah taala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama ana basyarun fahada fihi dalam ayat yang mulia ini bantahan bagi orang-orang yang mereka gulu terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di, mana di antara mereka ada yang berdoa kepadanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighatsah ya kepada beliau setelah wafatnya beliau atau mereka mengatakan innahu makhlukun min nurin sesungguhnya dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya walam yukhlaq mimma khuliqa minhu bi banu banu adam wa innahu makhlukun qabla adam katanya dan tidaklah beliau diciptakan dari apa-apa yang diciptakan darinya anak manusia beda Rasulullah beda ya dengan manusia yang lainnya. Kalau manusia yang lainnya dibuat dari tanah, adapun Rasulullah dari cahaya. Wa annahu makhlukun qabla Adam. Dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk sebelum Nabi Adam. Ini diantara bentuk gulu ya berlebih-lebihan di dalam hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang mulia ini yang membantah kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Kemudian Allah pun memberikan penegas taukid mislukum. Mislukum yakni mislukum fi umuril basyariyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia biasa seperti kalian, yaitu seperti kalian dari perkara-perkara manusia. Yang mana manusia kita bisa lapar, beliau pun lapar. Kita sakit, beliau pun bisa sakit. Kita terluka, beliau pun bisa terluka dan seterusnya dari sifat-sifat kemanusiaan. Ya, akan tetapi yang membedakan beliau dengan manusia yang lain adalah yuha ilayya. Akan tetapi beliau adalah seorang rasul yang telah diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril. Ya. Apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dengan perantara malaikat Jibril yaitu annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian adalah ilah yang satu, yakni ma'buda ma'budakum bihaqqin huwallahu ta'ala. Bahwasanya sesembahan kalian yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-ilah di sini maknanya adalah al al-ma'bud. Ya al-ilah di sini maknanya al-ma'bud karena sebagian dari kaum muslimin banyak di antara mereka yang memberikan makna ilah dengan al al-khaliq. Ya, Tatkala mereka mengartikan tidak ada la ilaha illallah dengan mengartikan tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, la khaliqa illallah. Maka ini adalah arti yang sangat salah. Ilah ini sinonimnya adalah abida. Ya, abida. Ilah sinonimnya adalah abida ma'luhun eh, ilahun ma'luhun eh ma'bud. Mananya adalah sesembahan, bukan al Al-Khaliq. Ya. Jadi makna dari annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilah kalian itu sesembahan-sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala wa masiwahu fahuwa ma'budun bil batil. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah sesembahan yang batil yang tidak berhak untuk di, disembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 30, Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan demikianlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak dan apa-apa yang disembah dari selain Allah maka dia adalah sesembahan yang yang batil yang tidak benar yang tidak layak untuk disembah. Kemudian Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih" Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Robnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Maka barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Robnya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Ai yu'ammilu ru'yatullah yaumal qiyamah." Yaitu barang siapa yang dia bercita-cita untuk melihat Allah pada hari kiamat. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang tetapnya nanti pada hari kiamat ya orang-orang yang beriman ini dapat melihat Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah dikatakan suatu perjumpaan ya kecuali di dalamnya ada unsur seseorang itu melihat antara salah satu dengan yang yang lainnya tatkala kita berjumpa dengan seseorang ini melazimkan kita melihat orang orang tersebut oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala menjelaskan ayat yang mulia ini famankana kana yarju liqa'a Eh ya, ini barang siapa yang dia bercita-cita menginginkan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya mereka akan melihat roh mereka pada hari kiamat yang mereka bernikmat nikmat tatkala melihat Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh penduduk surga tatkala mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang paling besar ya, yaitu tatkala para penduduk surga semoga kita termasuk di dalamnya dapat melihat Allah Subhanahu wa taala yaitu zat yang selama ini kita beribadah kepada kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan syarat barang siapa yang dia menginginkan perjumpaan dengan Robnya yaitu dia mengharapkan melihat Robnya pada hari kiamat, falyamal amalan salihah maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dikarenakan tidaklah mungkin seseorang itu dapat mendapatkan keutamaan yang besar ini yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala illa liman amila amalan salihan kecuali bagi orang yang dia beramal dengan amal yang salih dan beliau menjelaskan dan ini adalah suatu perkara yang ma'ruf bagi kita semua bahwasanya amal tidaklah dikatakan salih kecuali terkumpul dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala minar riya wa sum'ah wa min jami'i anwa'i syirkil akbar wal asgar, Yaitu mengikhlaskan hanya kepada uh, mengikhlaskan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari riya, dari sum'ah dan dari seluruh jenis-jenis kesirikan baik yang akbar maupun yang yang asgar. Ya, kemudian yang kedua adalah ayakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khalian minal bid'i, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ikhtalla syartun min hadaini syartaini falaysa amalan salihan wa innama huwa amalun batilun. Adapun apabila terluput satu syarat dari dua syarat ini, yang mana saja, apakah syarat yang pertama ataupun yang kedua, falaisa amalan salihan. Maka suatu amalan tersebut tidaklah dinamakan amalan yang yang salih. Walaupun secara zahir pelakunya sedang melakukan amal ibadah, salat ataupun yang semisalnya. Akan tapi kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, tidak terpenuhi dua syarat ini, terluput baginya salah satu dari dua syarat ini, maka amalan yang dia lakukan falisa amalan salihan. Tidaklah dinamakan dengan amal yang salih, wa innama huwa amalun batilun.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 Allah tidak mengatakan siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya. Akan tapi di dalam ayat yang mulia ini Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Ya siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Berkata Fudail bin Iyad tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, orang yang paling baik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Itu orang yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka para muridnya berkata, Ya Aba Ali, nama kunya dari Fudel bin Iyad, Wahai Aba Ali, wama akhlasuhu wa aswabuhu, apakah makna dari yang paling ikhlas dan yang paling benar? Kala maka beliau menjelaskan akhlasuhu ayakuna khalisan wajihillah. Yang dimaksud dengan yang paling ikhlas adalah ayakuna khalisan wajihillah. Awalan tersebut adalah ikhlas karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala wa aswabuhu dan makna yang paling benar adalah ayakuna sawaban ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tersebut sesuai di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Fa innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal." Sesungguhnya amalan jika dilakukan oleh seseorang ikhlas walam yakun sawaban tapi tidak benar tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yukbal maka amalan tersebut tidak tidaklah terima wa idza kana shawaban dan sebaliknya jika amalan tersebut sudah benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun khalisan tapi tidak ikhlas lam yukbal amalan tersebut pun tidak diterima wa innama yukbal wa innama yukbalu idza idza kana khalisan shawaban sesungguhnya suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala idza kana khalisan sawaban jika amalan tersebut ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini adalah merupakan syahid ya dari pembahasan kita dan janganlah ya dia melakukan kesyirikan kepada Robnya dan seorang pun. Ya, dan di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang yang dia beramal ya karena ingin dilihat oleh manusia dan ingin mendapatkan pujian dari dari mereka atau seseorang yang dia beramal agar didengar oleh manusia dan dipuji oleh oleh manusia. Ya, jadi wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan ini di antara syahid dari ayat yang mulia ini yang memberikan suatu faedah bahwasanya suatu amalan yang tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika amalan tersebut disertai dengan kesyirikan baik syirik asgor maupun syirik syirik akbar. Kemudian di sini beliau memberikan suatu faedah firman Allah Subhanahu wa taala di sini ahadan ya wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan dan janganlah dia melakukan kesyirikan kepada Rabbnya ahadan seorang pun kepada seorang pun Ahadan di sini adalah nakira fisiyakin nahi. Ya nakira bentuknya nakira pada konteks nahi larangan. Ini dijelaskan oleh ulama usul menunjukkan akan keumuman yaitu kullu ahadin kepada siapa saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima ya suatu amalan ibadah yang dia dipersekutukan, disejajarkan ya bersama Allah Subhanahu wa taala ahadun Siapapun dia, baik dia malaikat atau rasul atau para wali atau orang soleh ataupun mungkin batu ataupun pohon apa saja menunjukkan akan keumuman. Ya, jadi dan di sini menunjukkan akan keumuman. Begitu pula wala yusrik, yusrik di sini adalah fiil mudhari. Ya, yang pertama ahad dan di sini ya, wala yusrik bi ibadati rabbi dan di sini ada dua keumuman. Keumuman yang pertama adalah yang ahadan ya ditinjau dari orang yang dipersekutukan ya orang yang dipersekutukan disejajarkan oleh manusia yang lain tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari dari perbuatan kesirikannya wala yusrik wala yusriku bi, bi, bi ibadati rabbi ahadan wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan. Dijelaskan oleh para ulama usul yusrik di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini bisa e, mengandung dua perkara yaitu bisa e, mengandung zaman dan juga mengandung masdar dan bahasa dar itu adalah bentuknya nakira wala israkan wala israkan ya nakira adalah yang dia ada dalam konteks larangan ini pun menunjukkan keumuman ya masuk di dalamnya baik syirik akbar maupun syirik asgar jadi mana dari ayat yang mulai ini wala yusrik bi ibadati rabbi ahadan janganlah dia melakukan kesyirikan umum baik itu syirik akbar maupun itu syirik asgar. Baik sirik yang nampak maupun sirik yang tersembunyi. Dan kemudian yang kedua adalah dan kepada siapa saja. Baik itu manusia, ya ataupun malaikat, ataupun yang lainnya. Berarti ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mengandung dua keumuman. Keumuman dari perbuatan syiriknya, ya baik akbar maupun asgar dan ke keumuman kepada siapa dia palingkan ibadah ter tersebut. Kemudian uh, faedah dari apa-apa yang sudah kita jelaskan di sini sesuai Al-Fauzan uh, di dalam kitabnya I'anatul Mustafid beliau memberikan suatu faedah yang jumlahnya ada delapan di sini dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab yang mulia ini di antara faedah yang pertama yang beliau jelaskan bahwasanya di dalam ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia biasa yang tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Dan sekali lagi sebagaimana sudah kita jelaskan ini bantahan bagi orang-orang yang bersikap gulu terhadap hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua ya diambil dari uh, ayat yang mulia tersebut faedah yang sangat agung bahwasanya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk mendakwahkan tauhid dan melarang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula seluruh para nabi dan rasul yang mereka berada di atas dakwah ini semua nabi dan rasul dari awal sampai akhir adalah mendakwahkan tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah taala berfirman wa ma walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah taala berfirman wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun jadi semua eh, para rasul seluruh para rasul mereka memulai memulai dakwahnya kepada kaumnya memerintahkan kepada tauhid dan memperingat, eh, memperingatkan eh, kaumnya agar menjauhi kesyirikan. Ya sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Su'aib yang ini Allah abadikan dalam surah Al-A'raf ayat 59, begitu pula ayat 65, ayat 73 dan ayat 85 yang mana para rasul tersebut mengatakan kepada kaumnya, "Ya qaumi budullaha ma min ilahin ghairu." Intinya bahwasanya Inti dakwah para nabi dan rasul semuanya adalah sama satu yaitu memperingatkan mengajak umatnya agar mereka hanya beribadah kepada Allah dan memperingatkan mereka agar tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari dari ayat yang mulia uh, ala wujubil ikhlasi fil amali lillah. Ya, menunjukkan akan wajibnya kita mengikhlaskan amalan karena Allah Subhanahu wa taala wahada mahalu syahid min, min halil bab dan ini adalah merupakan syahid dari pembahasan bab kita ini. Kemudian uh, faedah yang keempat di dalam hadis Abi Hurairah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghaniyun min ibadatil khalqi adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh semua makhluknya walau asraqan nasu kulluhum au kaffaru kulluhum lam, lam yunkus dzalika min mulki syai'an. Seandainya semua manusia itu melakukan kesyirikan atau semua manusia itu melakukan kekufuran, niscaya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh terhadap ibadah yang dilakukan oleh para hambanya. Ibadah yang kita lakukan tidaklah memberikan manfaat pada diri Allah dan maksiat yang kita lakukan tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima di dalam hadis Abi Hurairah, tahdiru minasirkil fil amal, itu peringatan dari kesyirikan di dalam amal. Yang mana hal tersebut adalah wa annahu sababun li yang mana uh, kesyirikan itu adalah sebab ditolaknya suatu amalan ya tidak diterimanya suatu amalan sama saja apakah syirik adalah syirik akbar ataupun syirik asghar dan diantaranya adalah ar Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang keenam, ya di dalam hadis yang mulia tersebut isbatun annallaha jalla wa ala yatakallamu kama yasha. Ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini berbicara sebagaimana yang Allah kehendaki. Al-kalam ini adalah termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa mislu kalamil makhluk, ya tidak seperti bicaranya makhluk. Kemudian faedah yang selanjutnya di dalam hadis Abi Sa'id, Abi Sa'id ya memberikan faedah di sini tahdziru minar riya, peringatan yang keras dari perbuatan riya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya fitnah riya ini lebih beliau khawatirkan daripada fitnah dajjal dan beliau mencontohkan seperti seorang laki-laki yang dia sholat kemudian dia menghias-hiasi sholatnya tatkala dia melihat ada orang lain yang memandangnya. Kemudian dalam hadis ya ada faedah yang terakhir dari hadis Abi Sa'id, Abi Sa'id bahwasanya sirik ya ini terbagi menjadi dua, ada sirik zahir dan ada sirik yang khafi. Ya tatkala Rasulullah menjelaskan asyirkul khafi, sirik yang tersembunyi, menunjukkan di sana pun ada sirik yang yang zahir. Sirik yang zahir adalah sirik yang yang nampak ya seperti ruku, sujud, doa, adapun sirik yang tersembunyi ini adalah biasanya letaknya di dalam dalam hati. Walaupun nanti insya Allah kita akan bahas ya eh, sirik khafi ini bisa ada dua tinjauan, ya ada tinjauan samar ditinjau memang dari bentuknya secara zat sirik tersebut samar letaknya di dalam hati. Ada juga khafi di sini maksudnya adalah samar pada sebagian besar manusia. Ya maka oleh karena itulah tatkala Ibnu Abbas ya beliau menafsirkan firman Allah fala taj'alu lillahi dan wa antum ta'lamun dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad ya sementara kalian mengetahuinya beliau mengatakan al andad huwa asyirku al andad ini adalah kesyirikan wa huwa akhfa min dabibin namli ala saw ala safwati sauda fi dhulumatil lail kemudian beliau mencontohkan seperti perkataan seseorang wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati Tatkala beliau menjelaskan bahwasanya sirik itu ada lebih samar dibandingkan jejak kaki semut, beliau mencontohkan kesirikan yang terkait dengan lisan. Ya secara misal ini adalah kesirikan lisan yang zahir yang nampak. Tapi kenapa beliau memasukkan termasuk kesirikan yang khafi, yang samar, maksudnya ini samar ditinjau dari kebanyakan manusia. Ya, banyak manusia yang tidak mengetahui bahwasanya itu termasuk dari kesirikan. Kemudian di antara contoh yang beliau berikan adalah laula batu hada dan lusus. Seandainya tidak ada eh, anjing kecil ini, ini saya maling sudah mendatangi diri diri kita. Ini adalah kesirikan yang zahir ya secara bentuknya akan tetapi samar karena banyak dari manusia yang tidak memahami bahwasanya hal tersebut adalah termasuk dari kesyirikan. Jadi di sini beliau menutup uh, Syekh Shalal Fauzan di sini menutup kitabnya di bab yang ke-36 ini beliau mengatakan bahwasanya ria ini termasuk dari kesyirikan yang samar yang dia letaknya di dalam hati. Ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirku fi hadil umma akhfa min, min dabibin namli sauda ala safati sauda fi zulumatil lail. Wa kafaratuhu dan kafaratnya ya adalah dia mengatakan Allahumma inni bika an usrika bika syai'an wa na'lam wa astaghfiruka minadz dzambi alladzi la, la a'lam. Yang doa ini selayaknya kita baca setiap hari. Mungkin terkadang kita melakukan kesyirikan sementara kita tidak menyadarinya Mungkin dengan kita membaca doa ini, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang kita tidak ketahui yang kita lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita tersebut dan semua para sahabat ya kanu uh, wa kana sahaba khafuna min hadza syirki dan sahabat ya mereka semuanya takut dari jenis kesirikan ini karena memang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum musyikul asgar, fasuila anhu faqala arya. Maka mereka adalah para sahabat, eh, orang-orang yang paling takut terjerumus ke dalam kesirikan. Kemudian berkatalah sesolah Al-Fauzan yang ini adalah merupakan suatu kaidah. Beliau mengatakan wahakada dan demikian itulah kullama qawya imanul abdi qawya khawfuhu minar riya wa khaufuhu min jami'i sirki wa hakada dan demikian itulah memang kullama qawiya imanul abdi ya tatkala keimanan hamba itu kuat qawiya khaufuhu min riya maka otomatis ya rasa takutnya dia terjerumus ke dalam perbuatan riya itu akan lebih eh, akan akan kuat pula begitu pula rasa takut dia terhadap seluruh kesyirikan ya, jadi barometer kekuatan iman yang ada pada diri kita, barometer kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita bisa dilihat sejauh mana kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, orang yang paling takut dari kesyirikan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang paling sempurna tauhidnya. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim alaihissalam selalu baca berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada kepada patung yang kita mungkin jarang atau mungkin tidak pernah berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini yaitu minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari beribadah kepada patung karena kita merasa pede nggak mungkin beribadah kepada patung peribadahan yang sangat nampak nggak mungkinlah saya beribadah kepada patung ya oleh karena itulah kita jarang membaca doa ini apakah tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala memang beliau memiliki kekuatan tohid ya kesuperan tohid yang ada pada dirinya maka ya beliau adalah manusia yang sangat takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah sekali lagi kalau kita ingin melihat sejauh mana rasa takut kita dari uh, kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan tauhid yang ada pada diri kita, maka lihatlah sudah sejauh mana kita takut terjerumus ke dalam kesyirikan dan orang-orang yang dia benar-benar takut terjerumus ke dalam kesyirikan maka akan berbuah beberapa hal pada dirinya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Alusi dalam kitabnya Tamhid yaitu dia senantiasa mempelajari tauhid, mempelajari macam-macam ibadah dengan terperinci, kemudian pun dia mempelajari berbagai macam jenis kesyirikan. Kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia melakukan dosa walaupun dosa tersebut adalah dosa yang yang kecil. Selesai sudah pembahasan kita membahas bab yang ke-36. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya. Itu bab yang ke al-babu al, al wasalasun bab yang ke-37. Itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babun minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Ya, babu minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Yakni makna makna dari bab ini bab minasyirki ay minasyirkil asghar termasuk kesirikan yaitu kesirikan yang asgar iradatul insan bi amalihi dunia yaitu seseorang manusia mengharapkan dari amalnya balasan di dunia yaitu seseorang yang dia melakukan suatu amalan yang amalan tersebut disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya akan tetapi dia sama sekali tidak menginginkan kecuali menginginkan dunia seperti seorang yang berjihad ini semata-mata ingin mengharapkan gonimah. Seorang yang menuntut ilmu syar'i ini semata-mata karena ingin memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Seseorang yang dia pergi haji atau umrah ini semata-mata karena ingin mendapatkan harta ataupun yang semisalnya. Jadi seseorang yang dia beramal ibadah tapi tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala hanya membalasnya di dunia dan sama sekali tidak menginginkan balasan di di akhirat. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab yang mulia ini, poin yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Yang nanti Anda ambil dari penjelasan eh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Sesal Al-Fauzan dalam kitabnya I'yanatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia. Kemudian poin yang ketiga adalah keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Kalau sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, ya, seseorang yang dia melakukan suatu amalan ibadah, kemudian ada unsur ria di dalamnya, maka otomatis amalannya tidak diterima. Ya, suatu amalan ibadah sama sekali di dalamnya tidak boleh ada unsur karena ingin dipuji oleh manusia. Walaupun sedikit tidak boleh. Adapun nanti terkait masalah keinginan dunia dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang ini tidak mutlak tidak dibolehkan. Tidak mutlak. Ya, nanti ada yang dibolehkan Insya nanti kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Ya, tatkala kita membahas keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia. Apakah mutlak tidak boleh atau bagaimana? Kemudian poin yang selanjutnya adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk dalam firman Allah Ta'ala surat Hud ayat 15 sampai 16. Ini diantara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mana Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Nanti para ulama salaf menjelaskan siapa sih orang-orang yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Dijelaskan nanti oleh para ulama salaf ada empat jenis manusia yang masuk ke dalam ayat yang mulia tersebut. Kemudian poin yang ke, mm, kelima adalah penjelasan dalil Eh, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya membawakan dua dalil, satu dari Al-Qur'an dan satu dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan poin yang pertama, ya perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dan juga Syekh Shalal Utsaimin, ya bahwasanya bab ini ada sisi persamaan dan ada sisi perbedaannya. Adapun persamaannya jelas sama-sama termasuk dari kesyirikan ya yang asgar hukum asalnya dan letaknya adalah di dalam di dalam hati. Ya. Adapun perbedaannya kalau persamanya sama-sama sirik asgar dan termasuk dari kesirikan yang khafi yang letaknya di dalam hati berupa niat ataupun tujuan seseorang dia melakukan amalan saleh. Adapun perbedaan dari kedua hal ini, seseorang yang ria dan seseorang yang dia beramal ibadah karena dunia, kalau orang yang dia beribadah karena ria, ya, memang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya sama sekali tidak ada unsur keikhlasan di dalam hatinya. Beda dengan orang yang beramal karena dunia. Dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menginginkan pujian dari manusia. Ikhlas 100% karena Allah. Tidak menginginkan eh, pujian dari manusia. Akan tetapi, dia menginginkan Allah membalasnya di dunia. Ya, dia menginginkan dari ibadah yang dia lakukan ikhlas karena Allah, dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia. Ya, berupa hal-hal yang terkait dengan dunia seperti harta kah atau biar uh, nikmat yang Allah berikan bertambah atau tetap sebagaimana nanti Insya Allah kita jelaskan tentang orang-orang yang termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala man kana yuridul dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha itu mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah ya sama sekali tidak mengharapkan pujian dari manusia akan tetapi ya mereka menginginkan Allah membalasnya di di dunia dan sama sekali tidak memilih, menginginkan di akhirat. Balasan di di akhirat. Kemudian di sini Syaikh Fauzan mengatakan, ya, "Walladhi ya'malu min ajli tam'i wal aradi al-ajil aqalu min alladhi ya'malu liriya." Dan orang yang dia beramal karena tujuan dunia, jadi orang yang dia beramal ibadah karena tujuan dunia, aqalu min alladhi ya'malu liriya. Lebih berakal dari orang yang dia beramal karena ria. Jadi seseorang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin dunia, ya lebih sedikit berakal dari orang yang dia beramal karena ria. Sesoleh Fauza menjelaskan li alladhi ya'malu lirriya la yahsulu lahu syai'un. Sebagaimana sudah kita jelaskan ya. Li alladhi ya'malu lirriya la yahsulu lahu syai'un Dikarenakan orang yang dia beramal karena ria, la yahsulu syai'un, dia tidak dapat apa-apa. Orang yang mengharapkan pujian manusia dari ibadah yang dia lakukan, nggak dapat apa-apa. Dunia nggak dapat, pujian nggak dapat, pahala nggak dapat, malah dosa yang dia dapatkan. Ya. Adapun orang yang beramal karena dunia, wa amal ladhi ya'malu min ajli dunia, faqad yahsulullahu tam'un fid dunia. Terkadang dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari dunia. Ya, sebagaimana firman Allah di sini, maka yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ya, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada mereka atas amalan-amalan yang mereka lakukan wa hum fiha la yubkhasun. Ya, bahkan kata Allah dan mereka sama sekali tidak dikurangi. Kalau berdasarkan ayat yang mulia ini, orang yang beramal ibadah karena dunia, ya Allah berikan semuanya apa yang mereka inginkan dan Allah tidak kurangi sedikit pun. Akan tapi nanti ada dalil yang mengkhususkannya. Insya Allah kita akan jelaskan pada penjelasan dalil ini perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian poin yang kedua sedikit ini tentang hukum beramal ibadah karena dunia. Hukumnya sama dengan hukum ria. Hukum asalnya adalah sirik asgar yaitu jika sebagian kecil dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang karena dunia. Jika sebagian kecil, ya. Akan tetapi e, idakana apabila ghalib a'malihi au kulluh yuridu bihi dunia fahada sirkun akbar. Akan tetapi jika mayoritas dari amalnya atau bahkan seluruhnya ya, dia menginginkan dunia maka hukumnya menjadi sirik akbar. Jadi hukumnya sama dengan hukum ria. Hukum asal adalah syirik asgar. Yaitu jika uh, sebagian kecil saja dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang karena karena dunia. Namun jika seluruh atau sebagian besar amalnya atau seluruh amalnya ini karena dunia, maka hukumnya bisa menjadi syirik syirik akbar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada salahnya maka semata-mata ada utangnya dari diri ana dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila ada benarnya maka semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanahu wa bihamdika syadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh